فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون Ikhwan Fidin Rahimakumullah Riwayat ini riwayat yang sangat penting sekali Dari Abi Waqid Al-Laythi Seorang sahabat Nabi yang meninggal atau wafat tahun 68 Hijriah Sementara umurnya sampai 85 tahun Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah bahwa <clears throat> beliau menceritakan perjalanan bersama Rasulullah SAW pada saat beliau bersama Rasulullah dan pasukan berangkat menuju Hunain. Sementara pada waktu itu keadaan banyak dari kaum muslimin yang baru masuk Islam sehingga kemudian pada saat mereka melewati satu tempat di mana di sana ada eh, tempat yang digunakan oleh kaum musyrikin untuk uh, menggantungkan pedang atau senjata-senjata mereka yang dikenal dengan Datu Anwar. Ketika saat melewati itu, maka sejumlah orang yang bersama Rasulullah itu mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong bikinkan kami atau buatkan buat kami Datu Anwar sebagaimana mereka kaum musyrikin mempunyai Datu Anwar." Maka saat itu Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi bagi orang yang baru masuk Islam itu atau mereka yang kemudian orang-orang Islam yang eh, belum terlalu kuat imannya itu sehingga kemudian mereka meminta sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW menyatakan saat itu inna sunan. Ini ucapan penting sekali dari Rasulullah SAW bahwa ini adalah merupakan suatu sunnah, suatu jalan atau jalan-jalan yang kemudian nanti kita akan bicarakan apa yang dimaksud dengan jalan-jalan ini. Demi Allah, demi berat jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya kalian telah menyatakan sesuatu sebagaimana Bani Israel telah menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Allah subhanahu wa taala berfirman tentang perbuatan atau ucapan mereka itu kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Qala innakum qauman tajhalun. Buatlah buat kita satu Tuhan sebagaimana mereka apa yang mempunyai Tuhan-tuhan. Maka saat itu Nabi Musa mengatakan, "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh." so, sekalian, kalau kita perhatikan riwayat ini bahwa ini bisa terjadi dari orang-orang yang langsung dibina dan masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Apalagi kalau kemudian orang Islam yang tidak berada bersama Rasulullah SAW akan porsinya untuk menyimpang itu lebih kuat lagi. Dan sekaligus menunjukkan betapa bahwa ketika orang itu sudah masuk Islam, pengaruh-pengaruh kebiasaan, atau kesadaran-kesadaran yang salah di waktu lalu bisa masih terbawa dalam diri orang yang masuk Islam itu. Sehingga belum tentu dia bisa tuntas menyelesaikan perilaku atau keyakinan yang salah di masa lalu itu. Buktinya dengan peristiwa ini menunjukkan betapa sesuatu kesalahan besar terjadi dan itu adalah merupakan satu bentuk yang pernah terjadi juga dengan Bani Israel di mana mereka menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dibikinkan Tuhan sebagai mereka mempunyai Tuhan-Tuhan itu. Sesekalian eh, Ya'kufuna yaqufuna indaha istilah i'tikaf yang kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya uh, tekun untuk apa dilakukan sesuatu dan kemudian diyakini kepada sesuatu itu sebagaimana kalau kita melakukan iktikaf pada bulan Ramadan dalam waktu 10 hari itu kita berada di tempat masjid dengan tekun kita ikuti apa ini eh, aktivitas-aktivitas yang dapat menjadikan sebagai satu ibadah maka begitulah ketika kaum musyrikin mereka melakukan ibadah kepada Tuhan-Tuhan mereka begitu mereka khusyuknya begitu mereka apa tekunnya sehingga istilah etikaf ini itu digunakan juga dalam hal yang berkaitan dengan uh, penimpangan yang terjadi dengan kaum musyrikin. Makanya Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 52, "Mahadi tamatsullati antum laha akifun" yaitu tentang ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Apa berhala-berhala yang kalian beriktikaf di atasnya atau terhadapnya. Iktikaf di sini adalah sesuatu yang ditekuni, sesuatu yang apa? di di apa? E, di e, perhatikan ya. Sehingga kemudian tujuannya adalah untuk meminta berkah, untuk meminta sesuatu yang diinginkan terhadap eh, Tuhan-Tuhan tadi itu. Dan perlu diketahui bahwa pembicaraan di sini masih berkaitan dengan pembicaraan kita sebelumnya tentang larangan meminta berkah kepada pohon, kepada apa ini, batu dan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. E, tentunya ada sini sekaligus memberitahukan kepada kita betapa bahwa perilaku-perilaku kemusyrikan itu bisa jadi terjadi juga dengan orang-orang yang masih Islamnya belum terlalu kuat. Sehingga kemudian orang itu cenderung mengikuti ya terhadap apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Makanya saat kemudian mereka meminta sesuatu apa penyembahan ataupun bentuk e, peribadatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin sebagai suatu bentuk upaya untuk mengekor atau mengikuti maka Rasulullah mengatakan suatu bentuk ta'zim atas kebesaran Allah SWT sesuatu yang sangat e, eh, mengherankan sehingga beliau katakan Allahu Akbar ya dan eh, betapa kemudian kewajiban Rasulullah SAW untuk mengingatkan sekaligus kepada mereka pada saatnya, bukan ditunda. Ini sekaligus menjadi pelajaran. Jika kita melihat sesuatu penyimpangan, apalagi yang langsung berkaitan dengan kemusyrikan, sesuatu yang sangat besar, maka Rasulullah SAW langsung menegur mereka. Dan peneguran itu bisa bermacam-macam, diantaranya yaitu menyebutkan apa yang terjadi dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam yang dihadapi eh, uh, eh, yaitu Bani Israel. Sesekalian Nabi SAW dengan begitu takjubnya menyebutkan setelah mengatakan Allahu Akbar inna sunan. Ini barangkali yang perlu dibahas pada kesempatan hari ini malam ini karena berapa banyak dari peringatan Rasulullah SAW kepada umat Islam agar tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu. Terutama adalah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Makanya Syekhul Islam Ibnu membuat satu kitab khusus yang kemudian ditakhrij oleh sejumlah apa ini uh, orang diantaranya Dr. Nasir apa ini uh, eh, Lakal dalam disertasi doktornya tentang uh, tahqiq iqtida siratal mustaqim satu kitab yang sangat agung mengungkap tentang betapa bahayanya perilaku yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam bentuk menyerupai atau mengikuti daripada ajaran dan perilaku daripada umat-umat terdahulu. Saya bawakan sejumlah hadis yang dibawakan oleh Syekh Muslim Ibn Taimiyah rahimahullah secara ringkas agar kita lebih berhati-hati. Sebab kalau kita tidak tahu betapa bahwa kemudian satu perbuatan atau satu keyakinan itu ternyata mengikuti keyakinan orang-orang terdahulu yang itu salah menurut Islam, maka berarti itu akan bisa membawa kepada kekufuran atau kepada minimal kemaksiatan. Sebab jika seseorang mengikuti orang lain, minimal ada kebanggaan. Anda lihat bagaimana seorang anak muda ketika dia menggunakan pakaian tentara. Ya. Dia bukan tentara, dia pakai pakaian apa? Tentara. Apa yang timbul dari orang tersebut? Dia merasa bangga, dia merasa pede, dia merasa dia bagian daripada tentara. Sehingga dia menunjukkan keberaniannya, menunjukkan kegagahannya. Seperti itulah bentuk daripada apa e, sesuatu yang ketika diikuti oleh seseorang. Nah, ketika kemudian yang diikuti itu adalah suatu bentuk perilaku yang salah atau keyakinan yang salah, maka itu akan dapat mempengaruhi keyakinan orang itu. Ya. Makanya al-madhar sesuatu yang tampak di depan di luar, sesuatu yang tampak dalam penampilan itu akan menunjukkan al-makhba, sesuatu yang tersembunyi. Ya. Makanya kita sulit mengukur seorang itu munafik atau bukan, tetapi kita akan tahu itu dari apa? Dari perilakunya, dari ucapannya, dari cara apa ini penampilannya. Itu semua akan menggambarkan seseorang itu. Makanya orang mukmin kata apa ini Ali bin Abi Thalib minimal antara penampilan yang luar dengan keyakinan yang ada dalamnya sama. Meskipun yang terbaik kata Hasan Al Basri bahwa penampilan yang di dalam yang tidak nampak harus lebih baik daripada yang nampak. Itu hakikat orang mukmin. Namun demikian, bagaimana apabila kemudian tampilan seorang muslim tidak lagi menggambarkan diri seorang mukmin? Dia mengikuti jejaknya orang Yahudi, jejaknya orang Nasara, apa yang akan terlihat di dalam diri orang itu? Bahwa dia akan apa? Terbawa secara langsung maupun tidak langsung terhadap mereka yang diikuti itu. Sehingga katanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum, hadzal qudda bil qudda, hatta lau dakhulu juhra rabbin la dakhaltumuh." Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara qala thaman. Rasulullah menyebutkan kalian akan mengikuti Sunan, sama yang tadi disebutkan, inna sunan. Di sini diulangi lagi Rasulullah bahwa kalian akan mengikuti jalan-jalan atau jejak-jejak yang telah diikuti oleh umat terdahulu sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sampai kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan mengikuti jejak mereka. Mereka berkata, berasa berkata, Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani? Kemudian Rasul mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Pertanyaannya ungkapan pertanyaan Rasulullah SAW. Siapa lagi kalau bukan mereka? Sebab penyimpangan hanya ada pada mereka. pun penyimpangan-penyimpangan yang lainnya nggak usah dibicarakan. Jadi kalau saja orang yang mengaku ahlul kitab, ahlul kitab itu kan mereka yang menerima kitab dari dari samawi. Yang mereka mengklaim diri sebagai orang-orang mengikuti ajaran Allah dari nabi mereka. Dengan mereka tambahi, dengan mereka kurangi. Sehingga kemudian terjadi dua bentuk penyimpangan. Apa terjadi penyimpangan mereka? Yang pertama, mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mengikuti kebenaran itu. Jadi semua bentuk penyimpangan tidak lebih daripada itu. Yaitu apa? Mengetahui yang benar tetapi tidak mengikuti kebenaran itu. Atau menyimpangkan, menambahi, mengurangi dan seterusnya. Dan itu adalah yang banyak dilakukan oleh orang Yahudi. Yang kedua, penyimpangan yang kedua adalah yang dilakukan oleh Nasara bahwa mereka mau beramal tanpa ilmu. Maka Anda perhatikan seluruh penyimpangan yang terjadi baik dari kalangan umat Islam maupun non-muslim tidak lebih daripada itu. Mereka imma tahu yang benar tidak mau mengamalkan atau mau mengamalkan tanpa dasarnya satu kebenaran. Sehingga terjadi penyimpangan. Nah kalau saja mereka yang alul kitab atau mengaku mengikuti kitab sama itu begitu menyimpang, apalagi yang di luar daripada mereka seperti pengikut apa ajaran-ajaran agama wadai buatan manusia. Jelas akan lebih banyak lagi penyimpangannya. Makanya mereka tidak diperhitungkan dalam aturan-aturan Islam atau dalam Al-Quran. Karena itu yang paling dikecam, yang paling banyak disebutkan adalah jejak daripada orang Yahudi dan Nasrani ini karena itu telah mewakili seluruh penyimpangan yang ada. Berbeda dengan umat Islam, selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dasarnya adalah ilmu dan amal. Tahu yang benar tapi tahu mau mengamalkannya. Ini orang mukmin. Nah, kalau kemudian Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka telah melakukan satu penyimpangan dalam bentuk kebenaran ditambah dan dikurangi. Atau orang yang Nasara yang membuat satu ajaran tanpa ada dasarnya dan itu kemudian diikuti oleh orang Islam, terus apalagi yang tersisa dari orang Islam itu. Dan inilah kenyataan di banyak apa? belahan dunia Islam, Anda akan banyak menemukan model-model seperti itu. Imma ditambahi, wa imma dikurangi. Imma tahu kebenaran tidak mengamalkan atau kemudian tahu ya apa mau mengamalkan tanpa kamera. Tadi saya apa ini memberikan apa uh, tabligh akbar di Bekasi. Ya, saya sampaikan betapa banyaknya sekarang ini tokoh-tokoh Islam kemudian kalangan akademisi yang selalu menyuarakan Islam tapi mereka jauh dari masjid. Pengakuan dari Habibur Rahman tadi yang ambil S3 di UIN karena saya menyampaikan saat saya berada di tempat ini yang pertama kali saya cek itu adalah masjidnya. Terutama pada saat, saat adan, apakah mereka akan datang untuk sholat berjamaah? Ternyata memang sedikit jumlahnya dan kemudian padahal itu kan lembaga Islam. Ditambah lagi masjidnya yang jorok, yang kotor, yang tidak terurus. Sehingga begitu apa tercan namanya apa ini eh, kotoran-kotoran burung dan sebagainya. Nah, sesekalian tadi beliau mengungkapkan, dia katakan betul yang disampaikan oleh Ustadz. Saya tinggal bersama dengan kawan-kawan yang mereka sedang ambil S3. Dan di sana juga banyak dokter-dokter, dosen-dosen di IAIN. Mereka berada di satu apa lingkungan perumahan. Itu lampu rumahnya nyala baru jam 6. Jadi waktu subuh apa kemana mereka? Nggak ke masjid. Ya, Padahal di mana-mana mereka menyuarakan Islam, membicarakan Islam, mengajarkan Islam. Ini menunjukkan apa? Satu realitas yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dia tahu yang benar tapi tidak mau mengamalkan. Nauzubillah min dalik. Dan inilah suatu musibah yang banyak terjadi di kalangan umat Islam. Makanya kadang-kadang kita melihat ketika orang berbicara, menarik betul. Ketika lihat perbuatannya ngelepeh. Ya, makanya kita minta kepada Allah SWT untuk diberikan suatu bentuk istiqamah sehingga lalu minta Allahumma ati nufusana taqwaha Wazaki anta khairu man zakkaha anta wa maulaha. Kita punya semua kelemahan. Tetapi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita selalu mengingatkan karena agama ini nasihat. Sehingga ketika kita melihat ada saudara kita yang mereka masih berjalan berjalan di atas jalan kebenaran, ada kekurangan, ada kelemahan dinasihati, diingatkan, jangan dibiarkan terjerumus dalam apa? kesalahannya, terbawa kepada arus yang keliru, tapi kemudian kita ingatkan, kita sadarkan, tetapi kemudian Penyimpangan kalau muncul dari orang yang tahu, inilah yang musibah. Makanya eh, Ibnu Sirin dan Imam Malik menyatakan man fasada min ulama'ina falahu shibhun min al yahud. Kalau ada ulama yang tahu benar, yang benar itu kemudian dia menyimpang dari itu, maka sungguh dia telah ada padanya cirinya orang Yahudi. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengingatkan ini. Akan terjadi itu. Sampai kalaupun mereka masuk ke liang lo, apa ini? lubang wabiawa, orang Islam pun akan mengikutinya. Subhanallah, inna sunan. Suatu kenyataan yang nyata dalam kehidupan umat Islam. Masya Allah, namanya Muhammad, namanya Hussein, namanya bagus-bagus, menjadi penyanyi. Seperti orang-orang, orang-orang non-muslim. Subhanallah, mereka main gitar seperti apa? Tidak ada salahnya. Mereka melakukan perilaku-perilaku menyimpang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu. Subhanallah. Begitu mirisnya kita melihat. Kadang-kadang yang perempuan pun pakai jilbab. Itu joget-joget, enggak punya dosa. Ya, di wilayah yang kemudian tempat orang-orang maksiat. Nasallallahu ya, makanya sekalian kita berada dalam lingkungan yang sangat buruk sekali. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, mungkin juga pada diri kita dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Makanya pentingnya milieu untuk menjaga keutuhan keimanan kita karena arusnya terlalu deras ya apalagi sekarang ini perkembangan-perkembangan yang namanya VCD itu orang bisa beli dengan 1500 1500 sudah dapat yang macam-macam Masallallahu nah, yang makanya sekalian inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, terutama daripada gerakan Yahudi dan Nasrani karena mereka akan terus berusaha untuk mempengaruhi kita karena Allah katakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum kemudian dalam riwayat Imam Bukhari Rasulullah SAW menyebutkan la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati ma'khadal qurun ini satu kepastian karena Rasulullah SAW tidak mengatakan kecuali yang benar dan dia tidak mengatakan kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau katakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku akan mengikuti jejaknya umat-umat terdahulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Anda berada di wilayah barat, apakah di Amerika, apakah di Eropa, apakah di Australia, ataukah Anda berada di negara-negara yang mengikuti jejak mereka ini, Anda akan temukan kaum muslimin hidupnya sama seperti mereka. Illa marahimah rabbi. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah yang kemudian membawa dirinya berbeda dengan mereka. Dan itu tidak banyak jumlahnya. Yang paling banyak adalah mengikuti arus yang salah itu. Sebagaimana mereka, apalagi yang lulusan Chicago, lulusan-lulusan barat itu, mereka bangga. Sampai ada yang mengatakan, kita tidak akan maju kecuali kita mengikuti jejaknya orang-orang barat itu seluruhnya. Kalaupun mereka makan pakai garpu, kita pun harus makan pakai garpu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus dibedakan antara al-usus suatu pedoman-pedoman dasar, keyakinan-keyakinan pokok. Kalau barat itu dibangun di atas materialisme, dibangun di atas kekufuran, dibangun di atas paganisme, baik itu Yahudinya apa, ataupun Kristennya ataupun apalagi yang ateismenya. Itu dibangun di atas dasar itu. Bukan atas dasar tauhid. Bagaimana kita akan mengikuti mereka? Kemudian kalau dikatakan sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, itu bukan hak mereka, itu hak umat manusia bahwa kemudian umat Islam berhak untuk mendapatkan teknologi itu. Karena sungguh barat pada waktu Islam berjaya itu tidak ada artinya mereka. Karena mereka dalam kegelapan. Kemudian mereka ambil ilmu itu, mereka kembangkan. Umat Islam tenggelam dengan perpecahannya, dengan penjajahan, dengan segala macam. Sehingga kemudian mereka maju. Dan itu adalah umat-umat manusia. Makanya Rasul mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Aina wajadaha fahuwa haqu biha. Bahwa ilmu pengetahuan barang hilangnya kaum muslimin jika mereka mendapatkan itu, maka mereka yang paling berhak untuk memperolehnya. Nah, kalau kemudian itu tanah lagi, nggak ada masalah kita ambil. Selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Apa yang diciptakan oleh mereka? Sesuatu yang positif didorong oleh Islam. Hanya kemudian bagaimana cara menggunakan itu. Kemudian kita bisa mempelajari tentang nuklir mereka. Kita bicara-bicara mendalami tentang teknologi komputer mereka, macam-macam mereka ciptakan. Tidak ada masalah. Itu hak daripada umat manusia, bukan klaim mereka saja. Hanya kemudian bagaimana kita gunakan teknologi itu untuk ke arah yang positif sesuai diajarkan oleh Islam. Itu yang paling pokok. Sehingga kemudian kalau nilai-nilai mereka harus diambil juga oleh kita, saat itulah rusak orang Islam ini. Makanya dilahirkanlah apa yang disebut dengan modernisme. Mulai dikembangkan di daerah India kemudian dikembangkan di Mesir, kemudian dikembangkan di seluruh dunia Islam untuk kemudian mereka hanya ingin supaya bagaimana apa yang disebut dengan sesuatu western itu yang berbau ke barat baratan diterima oleh orang Islam. Maka lahirlah kelompok-kelompok modernis itu tujuannya untuk melunakkan orang Islam menerima semua yang berasal dari barat. Termasuk dancingnya, termasuk apa macam-macam bentuk perilaku klubnya apa, apa bukan klub apa yang mereka biasa sebut uh, apa nih uh, apa klub malamnya mereka itu. Nah, lupa saya namanya. Alhamdulillah lupa insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, ala kulli bentuk cara-cara mereka yang menyimpang itu, norma-norma yang menyimpang itulah yang akan ditransfer ke kita, termasuk pergaulan bebas. Coba kita lihat sekarang. Bagaimana pergaulan bebas ini? Sudah sampai kepada tingkat anak SD bukan cuma SMP, bukan SMA, anak SD. Terjadi perilaku-perilaku menyimpang sekarang ini. Nasallahu afiyah makanya mudah-mudahan kita minta kepada Allah untuk dijaga anak-anak kita dari perilaku-perilaku menyimpang yang seperti itu. Ini semua karena permisifme terhadap pakaian-pakaian yang tidak senonoh itu. Kemudian pergaulan antar mereka bentuknya pacaran-pacaran sampai kepada penyimpangan seksual yang lebih jauh dari itu. Dan inilah yang Rasulullah menyebutkan shibron bishibrin mereka akan mengikuti jejak orang-orang umat terdahulu itu, satu jengkal demi satu jengkal, wadiraan bidiraan satu depa demi satu depa. Fakila ya Rasulullah eh, eh, af, kafar Rum seperti apa ini Parsi dan Romawi kalau wa nasi illa ulaik. Siapa manusia kalau bukan mereka? Karena memang pada saat itu yang paling berkuasa adalah Parsi dan Romawi, itulah kekuatan eh, superpower yang biasanya mendominasi kekuatan mereka yang lemah. Dan sekarang ini superpower utamanya sekarang Amerika bagaimana dia ingin mendominasi kepada seluruh wilayah di seluruh di belahan dunia sehingga mereka ingin apa memaksakan kehendaknya. Dan yang paling berbahaya dari semua konsep mereka ini adalah demokratisasi dan itu sudah diterima oleh banyak tokoh-tokoh Islam. Ya, yaitu apa? Demokratisasi dalam rangka untuk menghilangkan syariat Islam. Tapi banyak orang masih belum menyadari bahwa itu adalah merupakan satu musibah dalam rangka untuk menyingkirkan syariat Islam. So, sekalian, ini bentuk daripada apa? Bentuk apa, pengekoran yang akan terjadi bagi umat Islam yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian uh, hadis yang yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah akan terjadinya uh, perilaku umat Islam akan mengikuti Yahudi dan Nasrani yaitu terjadinya perpecahan-perpecahan ya tafaraqatul yahudu ala 71 firqah أو اثنتين وسبعين فرقة والنصر مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة uh, terlibat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya ini terutama dibawakan oleh Imam uh, apa ini uh, Imam uh, Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah beliau bawakan rinci sekali sejumlah riwayat-riwayat takhrij oleh Syekh Albani tentang bagaimana iftirakul ummah ini, perpecahan umat ini yang kemudian mengikuti jejak daripada kaum Yahudi dan Nasrani bahkan Rasulullah menyebutkan lebih banyak dari mereka jumlahnya nah ini adalah satu bentuk uh, apa pengikutan atau pengekoran daripada umat ini kepada mereka lebih jelas lagi Rasulullah menyebutkan uh, inna ala kitabaini iftaraku fi dinihim ala sabi'na millah وإن هذه الأمة ستفترق على 73 millah yani كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة bahwa kemudian ahli kitab Yahudi Nasrani itu telah berpecah pada agama mereka menjadi 72 golongan dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan dan semuanya mengikuti hawa nafsu kecuali yang satu yaitu mereka ini adalah al-jamaah. Karenanya sesekalian e, bentuk perpecahan apapun adalah sesuatu yang dikecam oleh Al-Qur'an yang kemudian Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 105 wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim janganlah kalian mengikuti apa yang terjadi perpecahan di kalangan mereka dan mereka berselisih setelah datang kebenaran kepada mereka mereka itulah akan memperoleh adab yang pedih innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' dalam surat Al-An'am ayat 153 juga Allah SWT menyebutkan sesungguhnya mereka yang telah berpecah belah dalam agama mereka dan mereka menjadi kelompok-kelompok maka anda engkau Muhammad tidak termasuk dari mereka. Kemudian hadis yang keempat yang kemudian berkaitan dengan apa prediksi Rasulullah dan kemudian hendaknya kita hindari semua bentuk penyimpangan itu diakibatkan karena mengikuti jejak kaum Yahudi dan Nasrani Rasulullah mengatakan daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم bahwa dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah mengatakan tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan buat buat kalian. Jadi apa yang aku tinggalkan jangan kalian pegangi. Tinggalkan itu juga. Fa inna mahalaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat terdahulu sebelum kalian mereka itu dihancurkan oleh Allah disebabkan bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim karena mereka banyak bertanya-tanya kepada apa nabi-nabi mereka atau mereka berselisih kepada apa yang telah ditetapkan oleh nabi-nabi mereka Faidah nahadukum an syai'in. Kalau aku melarang kepada kalian sesuatu, fajtanibuhu. Maka tinggalkan apa yang aku larang itu. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka kerjakan apa yang kuperintahkan itu semampu kalian. Sesekalian apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah merupakan sesuatu pedoman. Sehingga jangan sampai kita mempertanyakan kenapa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Suatu kali ada seorang wanita dari Irak datang kepada Aisyah radhiallahu anha. Dia bertanya, "Ya ummul mukminin, Kenapa kita ini kaum wanita kalau waktu puasa jika lagi head, lagi men, kita diperintahkan untuk mengkodok apa yang tertinggal daripada puasa Ramadan itu. Namun jika kita dalam keadaan mens atau apa ini peralangan, eh, eh, pada saat kita sholat kita tidak diperintahkan untuk apa mengkodok. Padahal dua-duanya ibadah. Ya, Nah, maka kemudian Aisyah radhiyallahu bertanya kepada perempuan ini, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu ini pengikut Khawarij? Haruriyah ini adalah Khawarij. Apakah kamu ini pengikut Khawarij? Kata perempuan itu tidak, cuma saya bertanya. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu Simpel saja. Beliau katakan, "Hakada umirna." Seperti itulah kami diperintahkan. Sudah, jangan banyak tanya. Ya. Makanya banyak hal yang sekarang ini diganggu gugat oleh para liberalis itu dalam hal-hal yang sudah ditetapkan. Sehingga kenapa kemudian perbedaan antara mereka yang menerima hak waris itu laki dan perempuan kok dibedakan? Mereka pertanyakan itu. Mereka gugat itu. Padahal sudah ditetapkan. Silakan Anda meneliti itu. Silakan Anda menggali itu. Kenapa? Kenapa? Itu hikmahnya. Tetapi ketetapan itu tidak boleh berubah. Karena itu sudah ketetapan Allah SWT dan ketetapan Rasulullah SAW. Namun jika kemudian mereka berani menggugat itu, maka berarti mereka akan terjadi perpecahan di kalangan mereka sendiri. Dalam diri mereka akan banyak perpecahan, apalagi dalam dalam apa? Kelingkungan mereka sendiri. Makanya Anda lihat hampir seluruh kelompok aliran sesat itu akan perpecah lagi, pecah lagi, pecah lagi terus begitu. Ya, kenapa? antar mereka sendiri tidak ada kesatuan. Begitulah kalau mereka mengikuti agamanya sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Karena itu sekalian kita dalam banyak hal, Rasulullah SAW perintahkan untuk menyalahi orang-orang yang bukan muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan begini, Juzus syawariba wa'fuliha khaliful majus. Rasul mengatakan, ambil komismu, lepaskan jenggotmu. Hendaknya kalian menyelisi orang-orang majusi. Ini satu perintah. Komis ini dicukur disuruh mencukur Rasulullah terjadi perbedaan di antara para ulama apakah mencukur seluruhnya atau mencukur sebagiannya terjadi perbedaan ada yang mengatakan seluruhnya ada yang mengatakan apa sebagiannya yang penting kelihatan apa kelihatan depannya perbedaan ini disebutkan panjang lebar oleh para ulama yang jelas ketentuannya adalah agar kumis tidak dibiarkan sampai apa sampai menutupi apa bibir atasnya itu. Minimal terbuka terlihat bagian atasnya. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang apa non muslim. Mereka kadang-kadang berbangga dengan kumisnya sampai dililit-lilit begitu. Hah? Untuk menunjukkan apa kegagahannya. Nanti lihat orang Islam mengikuti itu juga. Sekarang rambut per per perkembangannya luar biasa. Yang ke kanan, yang ke kiri, yang ke atas sampai terakhir gondol sama sekali. Mereka akhirnya diikuti juga. Itulah mode. Nasallallahu alaihi makanya tidak ada habisnya mereka setiap saat berubah terus, ya. Karena itu akan eh, mengikuti kehendak kehendak hawa nafsu mereka. Makanya Rasulullah mengatakan jangan mengikuti penampilan mereka itu, ya termasuk indikasi seorang muslim. Nah, kalau itu laki, bagaimana tentang perempuan? Ini kejadian di mana ada sejumlah wanita yang kemudian mereka ini mencukur rambutnya. Ya memotong bagian daripada rambutnya. Pada saat itu Muawiyah radhiallahu anhu berdiri di atas mimbar karena melihat ada orang membawa bekas potongan rambut perempuan. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ahli Madinah, aina ulama ulama'ukum?" Wahai penduduk Madinah, mana ulama-ulama kalian? Kata Muawiyah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah melarang seperti itu. Ternyata Rasulullah SAW pernah melarang kaum wanita untuk memotong rambutnya. Inna mahalakat Banu Israel hina ittakhadaha nisa'uhum. Maka kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Bani Israel dihancurkan oleh Allah disebabkan kaum wanitanya suka mencukur rambutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang salon-salon wanita di mana-mana. Dan kebanyakan adalah apa? Muslimah. Kalau non muslim gak usah dibicarakan. Muslimah. Mereka justru kadang-kadang mengeluarkan biaya begitu besar hanya sebatas untuk apa? Memotong rambutnya. Nasallahul afiyah dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muawiyah anhu bagaimana Bani Israel dihancurkan oleh Allah disebabkan hanya kenapa? Faktor wanitanya mencukur rambutnya sebagaimana itu dilarang kepada kaum wanita kita. Nah, dalam lihat Abu Dawud secara penampilan Rasulullah SAW juga pernah melarang begini. Khaliful Yahud fa innaum la yusalluna fihi alaihim wala khifafim. Kalian harus eh, menyalahi orang-orang Yahudi karena mereka tidak mau sholat ketika mereka menggunakan sepatu dan sandalnya. Sekarang ini kalau anda pakai sholat pakai sepatu pakai sandal orang heran kok sholat pakai sepatu pakai sandal sehingga sulit untuk menemukan sekarang orang sholat pakai pakai sepatu atau pakai sandal. Karena bagi mereka itu adalah merupakan satu apa? kesalahan. Salat mau pakai sepatu. Padahal itu apa? dianjurkan oleh Rasulullah untuk berbeda dengan tentunya jangan yang ada apa? karpetnya kalau Anda lagi perjalanan ya dan Anda kemudian tidak perlu pakai nyopot sepatu, enggak usah copot sepatunya. Sholatlah di atas sepatu itu. Selama pada saat menggunakannya masih dalam keadaan apa? berwudu ya namanya apa nanti ada e, bab masul khufain, ya mengusap daripada e, khuf itu nah sekalian e, eh, ini memang kita lihat di Yaman itu daerah Damaj itu terutama tempat Syekh Mubil itu orang pada sholat pakai sandal pakai sepatu cuma agak kotor juga masjidnya Syekh Uthman rahimahullah juga pernah membolehkan tapi pada saat hujan orang-orang Badui itu masuk ke masjid pakai sepatu pakai sandal ya belepotan semuanya makanya dilarang kita nggak boleh pakai sandal ya jadi memang uh, semua dilihat sesuai dengan dengan kondisi nah sekalian ini adalah bentuk larangan-larangan yang kemudian termasuk bentuk wala termasuk bentuknya apa mengucapkan selamat Natal dan sebagainya satu bentuk perilaku perilaku yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang jayid man tashabbaha biqaumin huwa minhum. Ini hadis yang kelima. Man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan apa? Menyerupai kaum itu, ya. Termasuk larangan menyemir rambut dengan semir hitam supaya enggak kelihatan tua. Tuh yang suka nyemir-nyemir itu. Ya, jangan sampai nyemir apa dengan hitam untuk menghilangkan apa apa uban yang putih itu. Justru Rasulullah SAW itu beruban putih ada beberapa biji saja, tiga biji apa? Rasulullah SAW berban putih ketika ditanyakan, syayab ya Rasulullah engkau telah apa? Sudah mulai beruban ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan ni Hud wa qawmuha. yang bikin aku ubanan karena mikir ayat-ayat yang seperti surat Hud termasuk idza zilatul adu dan seterusnya. Kalau kita orang mikirnya apa? Mikir dapur ya. Mikir apa? Kebutuhan perut. Mikir-mikir yang macam-macam sampai rambutnya ubanan. Jangan sekalian. Mudah-mudahan kita mikir sampai rambutnya uban ini untuk perjuangan Islam, ya, untuk mencari ridha Allah. Jangan digunakan sampai rambutnya putih hanya untuk mikir apa? urusan dunia. Nah, juga peristiwa di mana Rasulullah SAW pada saat beliau datang ke Madinah, beliau menemukan orang-orang berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Ya. Kemudian ditanya, "Puasa apa kalian?" kepada orang Yahudi itu. Mereka mengatakan kami puasa pada saat Nabi Musa terselamatkan yaitu puasa 9 Asyura. Maka kemudian Rasul mengatakan kami lebih utama dari Nabi Musa terhadap Musa daripada kalian. Maka Rasul perintahkan kepada umat Islam untuk berpuasa 9 Asyura, 9 Muharram, ya. 9 Muharram untuk kita dianjurkan berpuasa dan kemudian Rasul mengatakan idza kana al-amal muqbil insyaallah sumna apa ini at eh, 10 apa 10 apa 10 Muharram bukan 9 10 Muharram dan kalau nanti tahun depan kami akan berpuasa 9 juga untuk berbeda dengan kaum Yahudi tetapi sebelum itu Rasulullah SAW sudah keburu wafat nah sekalian inilah satu bentuk contoh bagaimana Rasulullah SAW bukan cuma penampilan termasuk dalam ibadah beliau mengajarkan supaya kita berbeda dengan orang-orang itu ya nah eh, dan banyak lagi uh, apa riwayat-riwayat yang dibawakan oleh apa ini eh, Syekh Salim bin Taimiyah rahimahullah yang kemudian menunjukkan betapa perilaku-perilaku yang menyimpang dari kalangan ahlu kitab ini diperintahkan untuk tidak kita ikuti agar kita tidak terbawa kepada arus keyakinan mereka. Nah, inilah yang terjadi dengan peristiwa pada waktu mereka akan menuju perang Hunain sehingga kemudian terjadinya larangan Rasulullah SAW apa, peringatan Rasulullah SAW kepada umat ini agar tidak mengikuti jejak Bani Israel yang mereka juga meminta kepada Nabi Musa SAW untuk diberikan atau jadikan Tuhan-Tuhan sebagaimana Bani Israel yang menyimpang itu mereka punya Tuhan-Tuhan yang lainnya. sekalian bahwa kemudian pelajaran daripada hadis ini agar kita bergegas untuk meninggalkan semua bentuk kemusyrikan yang kemudian menjadikan tuan-tuan selain Allah Subhanahu wa taala termasuk diantaranya adalah kuburan. Makanya nasihat Rasulullah uh, berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku menjadi tempat peribadahan. Ya, meskipun masih banyak sekali kejadian-kejadian bagaimana orang-orang itu karena kebodohannya baik itu mengikuti orang-orang Nasara dengan memberikan satu sikap yang berlebihan kepada nabinya sehingga kemudian mereka apa ini e, sampai ada orang lapar meminta sama nabi di hadapan kuburan nabi ya kalaupun orang itu miskin dia minta-minta sama nabi supaya diberikan kekayaan kalau orang itu sulit mendapat jodoh dia minta-minta di kuburan nabi supaya dimudahkan untuk diberikan jodoh dan seterusnya dan seterusnya ini bentuk tabarok yang keliru ya bahwa tabarok ini yang dibenarkan untuk mengikuti zat Nabi SAW dan itu telah berakhir kata para ulama dengan berakhirnya sahabat. Makanya tidak diperkenankan apa ini bertabaruk dengan zat termasuk itu tidak terjadi dengan sahabat radhiyallahu anhum. Ya, tidak bertabaruk dengan zat seseorang, bajunya ataupun kopiahnya ataupun rambutnya ataupun bagian daripada tubuhnya itu tidak terjadi dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu hanya terjadi dengan Rasulullah SAW karena kekhususan Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya. Artinya adat mereka itu bisa menjadi berkah. Makanya pernah kejadian Rasulullah SAW itu menemukan seseorang yang apa yaitu Muslim ya pada saat Rasulullah SAW, eh, apa ini tidur siang di rumah beliau Muslim itu ibunya Anas bin Malik pada waktu beliau tidur kepanasan itu tempat tidurnya kena keringat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian eh, apa? Spraynya itu diperas sama Muslim. Kemudian keringatnya itu dibikin apa? Dibikin minyak. Ketika ditanya, ah, kenapa kamu lakukan itu? Aku ingin mendapat berkah dari engkau ya Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah SAW itu baunya wangi selalu. Termasuk keringatnya itu wangi. Tapi terus kalau ustadznya kemudian tidur, kemudian keringatnya diambil sama muridnya nggak betul itu karena lain ustadz lain apa lain apa lain nabi nah inilah terjadi suatu penyimpangan dalam keyakinan tabaruk itu dengan asarus solehin karena menyamakan orang-orang soleh seperti Nabi sesat Jadi datnya itu tidak boleh kita ikuti. Tetapi apa yang boleh diikuti adalah amalnya. Ya, tabaruk dengan dengan amal amal soleh. Ya, dan itu telah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu, terutama dalam ittiba yaitu mengikuti jejak Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian dalam uh, peristiwa yang terjadi pada perang Hunain ini termasuk juga yang perlu dibawakan dalam kesempatan ini adanya peristiwa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan itu pelajaran. Dalam kitab uh, Zadul Ma'ad itu terjadi suatu peristiwa di mana Rasulullah SAW pada awal perang Hunain itu kan terjadi kekalahan. Ya. Karena umat Islam banyak yang merasa pede dengan jumlah yang banyak, persenjataan yang cukup, kendaraan yang memadai, mereka leha-leha. Ya. Dan mereka mengatakan kalau saja kami berperang selama ini dengan pasukan yang sedikit, senjata sedikit, kendaraan yang kurang memadai, toh juga menang melulu. Apalagi kita sekarang sudah banyak jumlahnya, kendaraannya memadai dan senjata banyak. Sehingga mereka menggampangkan. Mereka kira bahwa kemenangan itu berdasarkan apa? Kekuatan yang mereka miliki. Ternyata Allah tunjukkan dalam perang itu mereka dikalahkan oleh musuhnya. Ya. Wa yaum Hunain idza ajabatkum kathratukum. Pada saat terjadi perang Hunain, kalian tertegun dengan jumlah kalian itu. Tapi ternyata Allah kalahkan mereka. Namun demikian pada periode atau putaran berikutnya Rasulullah SAW menggerakkan umat Islam dan kemudian menang. Dan saat itu Rasulullah SAW mendapatkan rampasan perang yang cukup besar. Sehingga orang-orang yang baru masuk Islam diberikan oleh Rasulullah terutama dari penduduk Mekah. Karena itu baru Fatah Mekah, Fatah Mekah tahun 8. Setelah itu perang Hunin. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW bagikan rampasan perang itu kepada mereka yang baru masuk Islam ya termasuk Abu Sofyan dan sebagainya, itu diberikan seorang 100 ekor onta. 100 ekor onta itu sama dengan 200 ekor sapi nilainya itu. Ya. Kalau satu ekor sapi 5 juta, berapa ya? Ya, 1 miliar. Itu diberikan kepada orang-orang baru masuk Islam. Tetapi penduduk Madinah yang menyertai Rasulullah yaitu kaum Ansar tidak diberikan apa-apa. Sehingga kemudian mereka apa? mengeluh Kok begitu Rasulullah ini? Kita kan mulai awal mengikuti perjuangan beliau. Kita membela beliau. Pada saat beliau kekurangan segalanya, kami yang mengadakan semuanya. Kok saat kemudian ada kemenangan yang diberikan penduduk Mekah, kami penduduk Madinah tidak dapat apa-apa. Mulailah setan memperlakukan mereka itu. Dan ini adalah barangkali pendidikan yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka. Akhirnya mereka menggerutu. Masa penduduk Mekah yang baru masuk Islam sudah dapat sekian, kami nggak diberikan apa-apa. Sampai Sa'ad bin Ubadah mendatangi Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, istadikil kaum." Orang-orang aku dengarkan mereka sudah banyak menggerutu. Disebabkan engkau membagikan kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam itu, sementara penduduk Madinah yang ikut berjuang mulai awal tidak mendapatkan apa-apa. Kata Rasulullah, saat kumpulkan mereka, besok jam sekian aku akan berjumpa dengan mereka." Sehingga pada saatnya Rasulullah SAW datang menjumpai mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, Wahai kamu ansar, aku mendengarkan kalian mengatakan begini dan begitu. Demi Allah, seandainya kaum ansar berjalan di satu wadi, wadi itu lembah, dan orang lain berjalan di lembah lain, aku akan bersama dengan kaum ansar. Wahai kaum ansar, tidakkah rela kalian, tidakkah rela kalian bahwa mereka pulang membawa onta-ontanya Sementara kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Itulah kemudian mereka apa menangis histeris. Mereka menyesali kesalahannya. Kenapa kok mereka mengatakan seperti itu, menggerutu seperti itu kepada Rasulullah SAW? Sehingga kemudian mereka menyesali atas ucapannya. Mana lebih bau, lebih bagus? Mereka pulang membawa ontanya ataukah mereka pulang dengan membawa Rasulullah SAW? Tentunya membawa Rasulullah lebih utama daripada onta-onta itu. Akhirnya mereka sadar, tetapi ada seorang kaum Ansari yang mengatakan ma'adil ya Rasulullah. Kamu tidak berbuat adil ya Rasulullah dengan pembagianmu itu. Dialah yang kemudian disebut sebagai apa? Dhul Huwaisarah. Seorang yang memprotes pembagian Rasulullah. Maka Rasulullah marah setelah mendapat memberikan penjelasan itu, masih ada orang yang kemudian protes kepada Rasulullah. Dengan mengatakan apa? Kamu tidak berbuat adil ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Ida ida ana jika ana lam a'dil wa ana Rasulullah, fama ya'dil? Kalau saya sebagai Rasulullah tidak berbuat adil, terus siapa lagi yang akan berbuat adil? Maka saat itu Rasulullah mengatakan, "Sakhruju min dha'dha'i hadzal rajul." Ya? Man yamruku minal Islam kama tamruku kama tamruku ramiyatu minas siham. Akan keluar dari tulang surubinya orang ini dan itulah kecaman dari Rasulullah SAW. Akan keluar dari tulang surubinya orang ini keturunan yang mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah daripada busurnya. Dan kemudian diketahui bahwa kelompok khawarij itu mereka berasal dari keturunan orang itu. Ya, kenapa? Memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena satu perilaku yang kemudian dimaksudkan untuk mendidik kaum Ansar yaitu memberikan ghanimah diberikan kepada kaum apa ini, eh, penduduk Mekah yang tidak diberikan kepada kaum Ansar. Nah, dengan demikian sekalian peristiwa Hunain itu mendapatkan satu pelajaran yang sangat banyak sekali termasuk diantaranya selain tadi peristiwa mereka meminta atau Datu Anwar tempat untuk menggantungkan senjata sebagaimana itu keyakinan daripada kaum musyrikin karena mereka meyakini dengan Tuhan-Tuhan lain selain Allah tetapi mereka menginginkan sesuatu yang sama seperti kaum musyrikin karenanya Rasulullah SAW mengecam hal itu dan jangan sekali-kali kita membuat sesuatu yang menyerupai kaum musyrikin Apakah itu dalam penampilan sebagaimana yang tadi diberikan gambaran oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim atau kemudian dalam bentuk amalan-amalan yang menjadi kebiasaan kaum musyrikin. Karenanya saudara sekalian, dalam kajian ini ada dua hal yang paling pokok tidak boleh kita bertabarruk kepada selain Allah ya kalaupun tabarruk yang masyru' yang diajarkan oleh Allah kepada rasulnya atau kemudian dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum Adapun kemudian tabruk yang mamnu' yaitu kemudian kita mengikuti apa yang menjadi ciri dari kaum musyrikin dan kemudian yang kedua adalah tasyabbuh dalam penampilan-penampilan kaum musyrikin yang tidak boleh diikuti oleh kaum muslimin yang itu dalam bentuk penampilan rambutnya ataupun pakaiannya ataupun sandalnya ataupun penampilan-penampilan yang menjadi ciri khas daripada kaum musyrikin. Kalau kemudian suatu penampilan tidak lagi menjadi ciri khas ya umpamanya sekarang oleh para ulama disebut dengan ma'amad bihil balwa ma'amad bihil balwa yaitu diantaranya adalah bantalun ya apa celana ini celana ini ya celana yang bapak-bapak pakai ini ya ini dipakai orang orang Yahudi dipakai orang Nasoro dipakai juga kaum muslimin nah manakala sesuatu pakaian sudah menjadi suatu bentuk yang umum baik digunakan oleh Yahudi Nasrani atau muslimin maka saat itu tidak menjadi tasyabuh. Apa? Maka saat itu tidak menjadi apa? Tasyabuh. Tetapi kalau kemudian sesuatu amalan, sesuatu perbuatan, sesuatu penampilan yang menjadi ciri khas mereka dan kemudian itu diikuti oleh kaum muslimin, maka saat itulah menjadi tasyabuh. Umpamanya orang Yahudi itu biasa mereka menggunakan apa? Topinya di bagian atas saja gini, ya. Mereka gunakan begini. Ya. Terus kita ikut-ikutan pakai pakainya begini. Sebagaimana mereka. Ini namanya apa? Tasyabuk. Tidak boleh. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan man bi biqaumin fahuwa minhum. Maka perhatikan banyak hal yang menjadi ciri mereka tidak boleh kita kita ikuti. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat buat kita sekalian. Aku lukali hadha astagfirullahaladzim. karena setelah ini ada kajian khusus untuk para dai Insyaallah kita akan apa ini e, menyisakan sedikit tenaganya buat mereka sehingga pengajian pada malam ini kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau nggak ada, Insyaallah kita akan salat berjamaah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan bagaimana sebaiknya sikap kita atau apa yang mesti dilakukan terhadap lingkungan tempat bekerja yang tidak kondusif. Pergaulan antara ikhwan dan akhwat contoh candaan atau panggilan yang seharusnya yang seharusnya sayang dan lain-lain. Maksudnya ini laki perempuan yang bukan mahramnya manggilnya sayang. Luar biasa ini. Ini suami istri aja pada nggak manggil sayang sama pasangannya. Sementara diri kita dalam proses hijrah, jazakallah. E, tentunya ini jelas ngikuti film ini. Ya. Makanya jangan kita ikuti hal yang sama. Padahal nggak ada kaitan hubungan suami istri, manggilnya sayang. Ini luar biasa betul. Jelas ini rayuan. Ya, paling tidak ini rayuan gombal nih. Nah, hal seperti itu hendaknya dihindari. Kalau kita dalam proses hijrah, dalam arti hijrah ini ada dua, hijrah dari satu tempat yang apa ini e, tidak Islami kepada tempat yang Islami. Kemudian yang kedua hijrah dari satu amalan yang buruk kepada amalan yang yang syar'i. Tentunya e, e, ini bisa mengandung dua-duanya. Ya, tetapi yang paling dimungkinkan dalam peristiwa ini adalah yang kedua, yaitu meninggalkan satu perilaku yang jahili menjadi perilaku yang Islami. Tentunya eh, apa yang ditanyakan jelas ini tidak syar'i karena panggilan-panggilan yang dibenarkan itu adalah panggilan yang tidak mengandung satu bentuk unsur apa eh, yang bergesekan dengan dengan apa rayuan yang seperti ini. Eh, di antaranya bisa dengan panggilan ya ummah fulan atau ya abah fulan ya Nah, kalau kemudian lingkungan kerja yang tidak kondusif, apalagi sampai ada ikhtilat, itu sebaiknya dihindari. Kalau bisa mendapatkan pekerjaan yang lain tanpa adanya ikhtilat itu lebih bagus. Tetapi saya selalu menganjurkan kepada mereka yang mengalami hal seperti ini untuk menjaga keutuhan keimanannya, untuk kemudian uh, apa uh, bisa memperoleh rezeki yang lebih baik maka akan lebih baik kalau kemudian bekerja sebagai apa ini pengusaha. Ya, pengusaha bukan berarti orang yang harus kaya raya, tetapi bisa dimulai dengan dagang kecil-kecilan. Karena itu lebih merdeka daripada harus bekerja dengan orang dan dagang itu akan menghasilkan lebih banyak dan diberkahi oleh Allah SWT. Sementara jiwa kita merdeka bebas. Tapi kalau orang tidak terkungkung dalam lingkungan pekerjaan, itu akan lebih sulit untuk bisa melepaskan karena biasanya berpikir nanti kalau saya lepas dari itu nanti saya kerja apa sehingga pikirannya itu akan terkungkung dengan dengan apa dengan lingkungan pekerjaan itu tidak ada kebebasan di dalam upaya untuk mencari rezekinya padahal kata salam kalau kalian eh, mempunyai jiwa seperti burung di pagi hari bergerak dalam keadaan lapar pulang dalam keadaan kenyang tidak berarti mereka yang sudah bekerja supaya keluar jangan tetapi harus melalui proses sehingga berusaha bagaimana bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang halal melalui suatu proses usaha dan kemudian e, kalau usahanya maju insya Allah apa infaknya juga akan lebih lebih banyak lagi kemudian bentuk kaum khawarij itu seperti apa contohnya adakah di Indonesia khawarij ini e, adalah bentuk daripada sikap ekstrim di mana kesalahan mereka itu mudah mengkafirkan orang yang orang itu orang itu belum tentu kafir terutama disebabkan karena perbuatan dosa seseorang umpamanya dia berzina khawarij itu akan mudah mengatakan kamu kafir ya mengkafirkan orang karena kemaksiatannya atau orang itu makan riba satu perbuatan dosa besar. Oleh Khawarij dikatakan kamu itu kafir. Ya. Nah, mengkafirkan karena perbuatan dosa besar itu ciri daripada Khawarij di masa lalu. Apakah ada di masa kita? Ada juga. Ya. Saya lihat uh, eh, LDII atau kelompok Islam Jamaah itu juga Khawarij kaya baru. Ya. Di mana mereka mengatakan siapa saja yang bukan kelompoknya maka dia kafir dan akan masuk di neraka. Ini bentuk khawarij gaya baru. Ya. Bahwa kemudian ukuran kafir itu kalau bukan kelompok mereka. Dan itu ada dalam doktrin mereka itu. Ya. Makanya khawarij itu akan cenderung apa? Perlebihan, tasyaddud. Sehingga mudah untuk mengkafirkan padahal belum tentu orang itu kafir. Berarti pengkafiran bukan pada mukafirat. Apakah e, potong rambut dilarang secara mutlak bagi perempuan? Batasan potong rambut bagi perempuan tolong dirinci. Batasan rambut laki-laki sampai mana bila dibiarkan. Ya, untuk perempuan memang e, tidak ada ketentuannya sampai apa. Bagaimana kalau rambutnya sampai apa? Ngelem mereka apa? Ke apa? Ke tanah. Penjelasan daripada para ulama itu akan bisa ditemukan dalam kitab Fathul Bari. Jadi prinsipnya wanita dianjurkan untuk rambutnya sepanjang mungkin. Tetapi ketika kemudian rambutnya itu menjadi suatu hal yang merepotkan atau menghalangi atau menjadikan sesuatu yang apa ini eh, berpenyakitan, rontok dan sebagainya, saat itu dibolehkan, tetapi sebatas kebutuhan. Ya, tidak dalam rangka untuk tasyabuh dengan lelaki. Ya, sebatas kebutuhan. Jadi tidak ada ketentuan sebatas mana, tetapi lebih panjang itu lebih bagus karena Eh, bagi kaum wanita rambut itu merupakan apa? Apa? Kebanggaan. Sehingga kemudian dia akan merasa senang ketika menunjukkan rambutnya kepada suaminya. Adapun untuk laki-laki batas rambutnya itu tidak boleh melebihi daripada apa? pundaknya. Ya, artinya kalau kita lihat Rasulullah SAW itu bahwa kemudian beliau e, rambutnya apa? cukup panjang. Dan beliau potong pada saat beliau umroh atau beliau haji. Rasulullah SAW umrahnya empat kali. Ya, kemudian haji sekali. Pada saat beliau melakukan itu, beliau bang, Cukur punya potong obat gundul sama sekali. Ya, halak, gundul sama sekali. Jadi kalau Anda ingin gundul, gundul sama sekali. Atau Anda ingin biarkan biarkanlah sampai sebatas apa maksimal apa di pundak. Jangan lebih daripada itu. Dan tujuannya bukan untuk menyerupai perempuan. Sebab sekarang perempuan sudah banyak rambutnya sepundak ya tapi tujuannya adalah mengikuti sunnah itu menjadi ibadah kalau tidak maka uh, tidak diperkenankan apalagi kemudian motong rambut kayak gaya tentara itu ya yang satu dibiarkan sedikit pojok sini yang lainnya di dicukur itu namanya kozak itu dilarang ya itu dilarang ya Berbagai kegiatan peringatan HUT kemerdekaan adakah hal demikian termasuk Tasabuh? Tasabuh kemana ini? Ya kalau peringatan-peringatan itu Tasabuh dengan negara-negara lain iya. Dengan negara-negara lain itu kan mereka banyak ada peringatan-peringatan hari kemerdekaan mereka. Makanya sedapat mungkin kita hindari. Adakah tanggung jawab pemimpin dengan suburnya tabaruk yang haram? Oh, mereka bertanggung jawab betul karena mereka memberikan fasilitas dan membiarkan kenyataan itu. Sebab kalau kita lihat pemimpin itu tugas utamanya adalah hifdzuddin. Sayang sekarang pemimpin ini sekarang banyak tugas mereka itu lebih banyak mengatur ekonomi, mengatur politik, mengatur aturan dari segi apa ini kriminalitas, hifdzun nafs. Ya. Tapi yang paling sekarang diabaikan oleh para pemimpin itu dua hal. Yang pertama adalah hifdzuddin Padahal misi utama pemimpin adalah menjaga agama. Nah, bagaimana agama terjadi penyimpangan-penyimpangan termasuk apa tabaruk kepada yang mamnu yang terlarang itu. Kemusikan-kemusikan di mana-mana, perdukunan dan sebagainya. Ini adalah terutama tanggung jawab pemimpin. Selain tanggung jawab ulama dan masyarakat sendiri. Tapi pemimpin sangat besar sekali karena mereka tidak menjalankan tugas menjaga agama. Ini agak tanggung jawab berat mereka. Kemudian kedua lata, hifdzul an-nasl, menjaga keturunan. Ya. Itu tanggung jawab pemimpin. Makanya tidak boleh ada pelacuran-pelacuran atau penyimpangan-penyimpangan seksual di mana-mana itu. Kalau kemudian yang terjadi, mereka akan dibintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi dua bagian yang saya melihat ini keteledoran yang luar biasa pada pemimpin pada hari ini, yaitu apa? Hifduddin dan hifdun nasl. Ya, menjaga apa? Keturunan. Sementara hifdun nafs menjaga kehormat apa? Menjaga diri untuk tidak terjadi pembunuhan, hifdul mal, tidak jadi perampokan. Mereka jalankan itu. meskipun tidak maksimal. Tetapi keteduran ada pada dua bagian ini, ya. Yaitu apa? Hifdzu apa? Itu din dan hifdzu an-nasl. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad al Muhammad.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 متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر أكبر الله أكبر رحمتوں